banyak permasalahan yang datang menghampiri kita dalam perjalanan hidup ini. Dari berbagai permasalahan itu ada permasalahan-permasalahan peristiwa-peristiwa dan yang lainnya yang dapat membangkitkan semangat iman, takwa, dan semangat untuk beramal soleh. Sehingga ketika kita mendengarnya atau melihat dan menghadapinya, iman kita bertambah amal soleh kita pun meningkat. Semangat untuk beribadah kepada Allah mengalami penambahan. Namun tidak jarang sebuah peristiwa dan sebuah kondisi datang menghampiri kita yang membuat kita, membuat kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalai di dalam menjalankan tugas-tugas kita sebagai hamba. Lalai untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita pun lupa dan lalai terhadap akhirat. Sehingga atas dasar itu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan dalam salah satu syariatnya al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar perintah atau mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar syariat nasihat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan adinun nasihat. Sesungguhnya agama itu pada intinya adalah nasihat untuk semua pihak. Disyariatkan dalam Islam at-tazkir atau az baik memberikan peringatan, teguran yang Allah sebutkan dalam ayat yang baru saja kita dengarkan bersama wa dzakir fa dzikra tanfa'ul mu'minin berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu nasihat teguran itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman bermanfaat untuk orang-orang yang kolbunya hatinya dihiasi oleh iman Demi itu pula, karena suasana dan kondisi peristiwa demi peristiwa yang terjadi, yang sebagian besarnya melalaikan kita, membuat kolbu kita tidak khusyuk, membuat kolbu kita menjadi keras, membuat kolbu atau hati kita sulit untuk menjadi tempat dan wadah keimanan, kekhusyuan, ketakwaan. Maka disyariatkan dalam Islam apa yang diistilahkan dengan at-tawasi bil haq wa at-tawasi bis sabr. Dalam firman-Nya Allah mengatakan tawasau bil haqqi tawasau bis sabr. Hendaknya kalian saling mewasiatkan dengan kebenaran menuju pada kebenaran. Menasehati, saling memberi nasihat dan wasiat dengan kebenaran, berdasarkan kebenaran, bukan berdasarkan yang selainnya. Bukan dengan kebatilan, bukan dengan asabiyah, bukan dengan taklid, bukan dengan logika, tapi dengan kebenaran al-haq yang tidak ada lain kecuali adalah Al-Quran dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa tawasau bil haq. Hendaknya kalian saling mewasiati dengan kebenaran demi kebenaran untuk mengamalkannya. sabr dan hendaknya kalian saling mewasiatkan dengan kesabaran. Substansi wasiatnya adalah al-haq kebenaran dan as-sabr kesabaran. Materi wasiat yang Allah perintahkan kita untuk saling melakukannya adalah yang pertama materinya Al-Haq. Al-Quran, ayat demi ayat, dalil demi dalil. Setiap dia berbicara, setiap dia menyampaikan sesuatu terkait urusan agama ini, dia selalu menyertainya dengan dalil-dalil Al-Quran. Bukan kemudian kata ustaz atau kata guru atau menurut kebiasaan nenek moyang kita begini dan begitu atau berdasarkan ADART organisasi kita begini dan begitu seorang mukmin dalam wasiatnya dan sikap saling menasehati selalu mengedepankan dalil Al-Qur'an karena itu adalah al-haq. Begitu juga seorang mukmin dalam wasiatnya saling memberikan nasihat dan masukan dengan teman-temannya, kawan-kawannya, keluarganya, anak didiknya, umatnya selalu disertai dengan penyebutan dalil-dalil dari hadis-hadis Rasul. Ketika dia menyatakan kepada istrinya, wahai istriku, berbuatlah begini dan begitu dan jangan kau lakukan ini atau itu. Karena Nabi kita berkata. Tidak akan dia mengatakan karena nenek moyang kita telah mewariskan begini dan begitu. Atau karena organisasi kita mengatakan demikian dan demikian. Atau partai kita komitmennya seperti ini. Tidak. Seorang mukmin tidak demikian. Tapi selalu qala Allah, qala Rasulullah. Allah berkata demikian dan Rasul berkata demikian. Demikian seorang mukmin. Materi, wasiat, nasihatnya, masukannya, saran-sarannya adalah al-haq. Tidak pula wasiat yang hanya didasarkan retorika belaka analisa-analisa, apalagi sampai mengadopsi masukan atau sistem dan metode dari kaum kafir, Yahudi, Nasoro, komunis, majusi, dan yang lainnya. Tidak demikian seorang mukmin. Kenapa kita bersikap demikian? Ya, ini karena memang suara terbanyak demikian. Lu kenapa kita memilih kebijakan yang ini? Karena kebijakan ini sesuai dengan suara mayoritas. Tidak demikian seorang mukmin. Karena dia ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah." Jika Anda mengikuti kemauan mayoritas kemauan orang banyak, niscaya mereka mayoritas itu tadi akan menyesatkan Anda dari jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah dia mengadopsi sistem-sistem non-Islam ketika memberikan wasiat. Kenapa seperti ini? Kenapa kita mengambil kebijakan dan langkah ini? Ya, ini lebih demokratis. Masya Allah. Tidak demikian seorang muslim. Tidak demikian seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan yakin Allah sebagai Tuhannya. Tidak demikian seorang mukmin yang beriman kepada Al-Quran sebagai kitab sucinya yang dia hormati dan dia cintai. Tidak demikian seorang mukmin, seorang muslim yang beriman kepada Nabi Muhammad sebagai rasulnya masih mencari panutan-panutan lain, sistem-sistem lain. Kaum muslimin, para hadirin yang saya muliakan, Allah menyatakan وَتَوَاصَوْ tawasau وَتَوَاصَوْ haq Hendaknya kalian saling mewasiatkan antar sesama kalian dengan atas dasar kebenaran menuju kepada kebenaran dan saling mewasiatkan dengan kesabaran untuk bersabar dalam menjalani al-haq. Untuk bersabar di dalam menghadapi dan menyikapi al-haq. Kadang-kadang al-haq itu, kadang-kadang kebenaran itu bertentangan dengan hawa nafsu kita. Di saat itu diuji keimanan dan kejujuran kita dalam berislam. Apakah kita bersabar untuk mengalahkan kepentingan hawa nafsu dan logika kita demi sebuah kebenaran yang datangnya dari Allah dan dari Rasulnya? Atau kita tergolong orang yang tidak bersabar? Kalau kita, Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah termasuk orang yang bersabar dalam menerima dan menyikapi serta menjalani al-haq tahapan berikutnya adalah ingatkan manusia ajak manusia nasihati manusia untuk bersabar dalam menerima menyikapi dan mengamalkan kebenaran watawasau bis sabr. Demikian dalam surat yang ringkas, surat yang pendek ini yang dihafal insya Allah oleh setiap muslim. Yang dikatakan oleh alimah imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala ibadihi atau ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Kalau seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya, kepada umatnya, kepada hamba-hambanya ini kecuali surat Al-Asr, surat Wal Asri Innal Insana Lafi Khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Maka sungguh kata Imam Syafi'i sudah cukup Allah menegakkan hujjah bahwa nanti di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Bukankah aku telah menurunkan hujah nasihat kepada kalian? Tapi alhamdulillah ternyata nasihat dan hujah-hujah yang Allah turunkan itu lebih banyak, lebih luas, lebih rinci, lengkap. Kaum muslimin yang saya muliakan, Watawasaw bis sabr dan hendaknya kalian saling mewasiatkan dengan kesabaran. Berbicara tentang kesabaran yang sering muncul di benak kita ketika kita mendengarkan atau mengucapkan kalimat ini. Kalimat sabar atau kesabaran adalah sabar dari musibah yang menimpa kita. jarang sekali muncul di benak kita. Bahwa makna kesabaran itu antara lain, dan ini yang lebih penting, kesabaran dalam menjalankan syariat Allah yang Allah tuangkan dalam Al-Quran atau melalui lisan dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi wasallam sebagai keduanya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang kesabaran mungkin sudah disebutkan oleh panitia penyelenggara bahwa tema kajian kita kali ini adalah sikap seorang muslim terhadap musibah yang menimpa kalimat musibah identik tentunya dengan sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa manusia. Malapetaka menimpa fisiknya atau menimpa keluarganya atau menimpa masyarakat dan negerinya. Tapi sekali lagi Musibah itu lebih luas dari makna yang telah disebutkan. Musibah itu bisa bermakna kemaksiatan, musibah. Ketika seorang menggandrungi sebuah kemaksiatan atau lebih, musibah Antara lain adalah penyimpangan-penyimpangan dalam bidang akidah dan ideologi. Musibah. Namun ketika diistilahkan, disebutkan kalimat musibah, tanpa ada batasan-batasan lain, cenderungnya bermakna yang pertama kematian, penyakit, kemiskinan, bencana alam, kekeringan, dan yang lainnya. Juga termasuk musibah yang menimpa umat adalah hilangnya rasa aman. Rasa aman pada kehidupan berumah tangga, hilangnya rasa aman dalam dunia pendidikan, hilangnya rasa aman dalam bermuamalah, berinteraksi ke dalam keseharian, berjual beli, bercocok tanam. Hilangnya rasa aman dalam berbagai hal. Keamanan inilah yang diminta oleh Nabi kita yang mulia Rasul kita yang Allah utus dan kekasihnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika berdoa kepada Allah dengan beberapa doa antara lain beliau mengatakan Allahumma ij'al hadzal balada amina Ya Allah jadikan negeri ini yaitu Makkah Al-Mukarramah sebagai negeri yang aman doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena keamanan itu menentukan kenikmatan-kenikmatan yang berikutnya. Kalau rasa aman ini terwujud, maka aman kita beribadah kepada Allah. Aman kita berjalan di muka bumi. Aman anak dan istri kita aman hubungan kita dengan manusia sehingga dengan itu kita bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan kenyamanan demi kenyamanan hidup namun ketika rasa aman ini tiada ketika rasa aman ini Allah cabut kita nggak bisa menikmati kenikmatan mau makan pun sulit karena terancam mau minum juga demikian Mau duduk dengan anak istri di rumah, terancam jiwanya. Takut, khawatir. Mau ke masjid pun takut. Mau ke pasar, khawatir. Oleh karena itu, di antara bentuk nikmat yang Allah sebutkan yang pernah Allah berikan kepada kaum Quraisy di dalam surat Al-Fil atau di dalam surat Barakallahu fikum Naam alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf di dalam surat li'ila fi Quraish ila fihim rihlat asy-syita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع wa amanahum min khawf. Nah, kenikmatan yang Allah berikan kepada bangsa Quraisy Antara lain disebutkan dalam surat ini yaitu yang telah memberikan kepada mereka atau memberikan makan kepada mereka sehingga terselamat dari kelaparan wa amanahum min khauf dan Allah berikan kepada mereka keamanan rasa aman dari berbagai ancaman yang membuat mereka takut aman Barakallahu fikum. Ini kenikmatan. Antum bayangkan kalau seandainya di hari yang seperti ini kita ingin datang ke rumah Allah, kita ingin keluar dari rumah menuju masjid, kita nggak berani karena terancam terbunuh atau dipukul manusia atau dirampok. Ingin berjalan dari rumah ke masjid. Mau berangkat bekerja, khawatir Jangan-jangan mobil saya dicuri. Jangan-jangan nanti saya dirampok. Jangan-jangan anak saya di rumah dibunuh orang atau rumah saya dimasuki pencuri. Gak tentram dia. Hilang rasa aman, takut. Mau berjalan, jangankan di malam hari, di siang hari. Jangankan di malam hari yang gelap, sekali lagi kaum muslimin bahwa keamanan itu adalah sebuah nikmat yang sangat mahal. Tidak bisa merasakan mahalnya nikmat ini kecuali apabila nikmat ini hilang pergi meninggalkan kita. Apa yang terjadi di beberapa negeri? Manusia saling membunuh, saling mengarahkan senjatanya kepada saudaranya hilang rasa aman. Kami atau kita sering mendengar kisah dari saudara-saudara kita di sana. Bagaimana kami ingin ke pasar tidak berani. Terancam nyawa. Mau ke masjid pun demikian. Ya subhanallah, sering terjadi penculikan-penculikan. Ketika seorang berjalan ke masjid di waktu subuh, Ya, kita hanya sekarang mendengar cerita. Tapi bisa saja semoga Allah lindungi. Semoga Allah jauhkan dari kita bisa saja datang menimpa kita. Musibah-musibah ini semuanya berbeda masing-masing orang di dalam menyikapinya. berbeda. Tentu Allah Subhanahu wa taala telah membimbingkan di dalam Al-Qur'an sikap yang semestinya bagi seorang muslim. Berbagai musibah yang menimba. ada sebagian hamba Allah yang apabila ditimpa oleh musibah pada dirinya atau keluarganya atau fisiknya atau rizkinya penghasilannya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya musibah ini tidaklah menimpa saya kecuali memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, semua terjadi dengan ketentuan takdir. Sikap seperti ini adalah sikap seorang mukmin yang terpuji. Sikap seorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada kekuasaannya, kebesarannya, kemutlakannya beriman kepada takdirnya yang maha mutlak. Demikian Rasulullah menjadikan perkara ini sebagai tanda kebenaran dan keindahan iman seorang muslim. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, "La ta'lamu halawatal iman." hatta ta'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa anna ma akhta'ak lam yakun liyusibak Dia beriman, kata Rasulullah SAW, sungguh anda tidak akan dapat mengetahui manisnya iman, indahnya iman, Iman itu indah. Iman itu terasa manis. Bagi pemiliknya. Yang orang lain tidak bisa merasakannya. Orang yang tidak beriman tidak bisa merasakan. Contoh saja bagian daripada iman. Datang ke masjid. Atau mendengar azan mendengar panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar mendengar seruan hayya 'ala salah, hayya 'ala falah. Seorang yang beriman muncul di hatinya rasa senang, tentram. Tidak dirasakan oleh yang tidak beriman. Panggilan azan atau orang-orang yang imannya itu pas-pasan. Azan terkumandangkan, terdengar Nggak ada bedanya seperti dia mendengar suara-suara yang lain. Bahkan na'udzubillah ada sebagian orang yang merasa sesak nafas atau sesak dada. Azan lagi. Ini belum selesai pekerjaan saya. Sudah azan. Seorang yang beriman mendengar suara azan itu sejuk. Nikmat saatnya saya sekarang berhadap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mendatangi tempat berwudu, di saat berwudu pun dia merasa sejuk, merasa nikmat. Hatinya nikmat sejuk. Dia memulai wudu dengan mengucapkan bismillah dan mengakhirinya dengan doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebagainya ditambah Allah maj'alni minal minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin ya Allah jadikan kami setelah berwudu termasuk hamba-hambamu orang-orang yang selalu bertaubat dan jadikan aku sebagian dari hamba-hambamu yang selalu bersuci diri nikmat Orang tidak beriman, jangankan yang tidak beriman, yang imannya pas-pasan, yang imannya terganggu oleh gemerlapnya dunia, nggak bisa merasakan itu. Seorang mukmin merasakan sejuknya hati. Kemudian dia berangkat ke masjid. ahlu dunia Orang yang hanya ambisinya dunia, targetnya dunia, nggak punya target akhirat yang tinggi. Target akhiratnya pun pas-pasan. Apabila target dunianya luar biasa. Di saat seperti itu dia nggak bisa memahami kenapa si fulan ini dia meninggalkan sejenak aktivitasnya, sejenak pekerjaannya, kemudian dia berwudu dan berangkat melangkahkan kakinya ke masjid. Nggak faham dia, nggak merasakan manisnya iman. Demikian seterusnya dari syariat Allah. Iman itu memiliki keindahan dan rasa yang manis, sejuk di hati. Maka Rasul menyatakan, di antara sebab seorang dapat merasakan manisnya iman adalah tidaklah Anda dapat mengetahui rasanya atau indahnya iman, manisnya iman sampai Anda berkeyakinan, beriman, yakin bahwasanya sebuah musibah yang memang tidak ditakdirkan menimpa kamu tidak akan bisa menimpa kamu. Yakin dia. Dan bahwasanya musibah yang telah ditakdirkan oleh Allah akan menimpamu. Pasti menimpamu, nggak bakalan luput. nggak bakalan pergi dari kita musibah itu. Jadi dia tenang. Mau menghadapi masa depan nggak pesimis. Menghadapi apa yang telah terjadi juga nggak putus asa dia. Optimis maju ke depan, tidak pesimis dengan musibah, musibah yang menimpanya. Karena dia yakin apa yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Hadid وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك نعم في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله نعم يسير tidaklah menimpa musibah di muka bumi, malapetaka dan yang lainnya, bencana alam, atau menimpa diri kalian, menimpa fisik kalian, keluarga kalian, rizki kalian, pendapatan kalian, kecuali semua musibah itu telah Allah tentukan dalam catatan takdir sebelum kami kata Allah menciptakan segala sesuatu ini. Dan sesungguhnya itu semua bagi Allah mudah. Tidak sulit mengaturnya. Inna zalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah, tidak berat. Dan dia beriman. Semua sudah ditentukan. Setelah ini apa yang akan menimpa saya? sepulang dari masjid ini apa yang akan datang menimpa saya atau keluarga saya. Dia tenang, tidak pesimis. Terbukti Allah lanjutkan. Di antara manfaat dan sikap seorang muslim ketika menghadapi musibah. Kata Allah, dikaila ta'saw ala ma fatakum. Wala tafrahu bima atakum yakni kenapa kalian beriman dan diperintah oleh Allah beriman kepada takdir Allah bahwa segala musibah yang terjadi ini semuanya telah ditentukan dalam catatan yang Allah simpan. Kenapa? Dikaila ta'saw ala ma fatakum. Agar kalian tidak berputus asa. Disebabkan kegagalan yang menimpa kalian disebabkan sesuatu yang kalian tidak berhasil meraihnya agar tidak putus asa. Sudah itu ditakdirkan oleh Allah. Jangan terlalu bertele-tele, jangan terlalu berkepanjangan. Allah sudah menentukannya. Tenang hatinya, tidak terlalu menyalahkan dirinya, tidak terlalu mencari kambing hitam. Ya. Ini sekarang budaya mencari kambing hitam ini meluas menjadi sebuah budaya Ya. Musibah yang menimpa kaum muslimin jamaah haji di Mina ya. Wah, dijadikan sebagai alat kesempatan untuk mencari kambing hitam. Berbagai media, berbagai pihak, berbagai partai, berbagai politikus, nasional dan internasional. Ya sudah. Toh alhamdulillah mereka yang di sana yang mengurus jamaah haji sudah berjuang dengan sungguh-sungguh, serius, semuanya disiapkan, diatur dengan baik, disiplin, dikerahkan puluhan ribu tenaga, medis, keamanan dan yang lainnya. Sistem pun dibentuk, peralatan dan media semuanya disiapkan untuk keamanan dan kelancaran itu semua. Kita aja kedatangan tamu seribu orang di masjid ini sehari saja sudah kalang kabut. Bagaimana airnya, kebersihannya, parkirnya, ininya, mana lagi macam-macam orang. Yang ini karakternya seperti itu, yang itu maunya sendiri, parkir seenaknya. Capek kita sehari. Harus diumumkan oleh panitia. Tolong kepada peserta untuk menjaga adab-adab ketika di masjid ya sendalnya ditaruh di luar jangan naik ada tulisan tempat suci parkirnya juga demikian ini dan itu ini dan itu padahal cuma sehari atau mungkin hitungan jam lalu bagaimana dengan itu pun cuma seribu orang bagaimana kalau seratus ribu orang lalu bagaimana kalau satu juta dan dua juta manusia berhari-hari dari berbagai negara karakter yang berbeda-beda Iya kan? Semuanya sudah disiapkan, diperhitungkan. Ya sudah, takdir. Mau bilang apa? Padahal, Masya Allah, kadang-kadang pihak-pihak yang suka menjadikan orang lain sebagai kambing hitam, itu kalau dia diserahi amanah, dia sendiri gak becus. Iya. Kita nggak usah jauh-jauh di negeri kita aja. Ya. Kemarin katanya terjadi badai di Bandung sehingga banyak pohon berjatuhan menimpa mobil. Wah, hancur. Ya. Kalau mau kita lihat, jujur aja di negeri kita sudah banyak di beberapa daerah ya yang gun, uh, jalannya melewati pegunungan ya. Pohon itu sudah nampak akarnya. Cuma ditulis awas banyak pohon tumbang. Lah kalau pohonnya tumbang kita mau apa? awas rawan longsor. Nah gimana caranya nggak longsor? Iya kan? Awas banyak jalan berlobang. Bagaimana caranya nggak berlobang? Awas tikungan tajam dibuat supaya nggak tajam. Nah demikian. Maaf-maaf saja. Kejadian tanah longsor di Banjarnegara setahun yang lalu ya Berapa korbannya? Banyak. Dua tahun sebelumnya saya lewat di situ. Karang Kobar ya. Dua tahun sebelum kejadian itu kurang lebih saya lewat di sana. Saya berbincang kepada teman-teman yang di mobil melihat kemiringan tanah yang seperti itu dan di sana banyak penduduk sekaligus gundul tebingnya itu saya kata masya Allah bahaya ini saya yang orang sipil nggak ngerti apa-apa nih loh. Kata orang ustad. Iya. Guru pesantren. Nggak ngerti. Kekuatan air kalau hujan itu berapa, kecepatannya berapa, daya tahan tanah itu bagaimana. Iya. Nggak ngerti, cuma spontan aja. Bahaya ini. Bahaya. Subhanallah. Dua tahun kemudian kurang lebih atau satu setengah tahun kemudian terjadilah tanah longsor yang sebenarnya sudah bisa dihitung. Tapi kenapa? Itulah kita banyak mengoreksi diri. Kita banyak berbenah diri. Eh, banyak berbenah diri. Musibah menimpa negeri kita. Musibah menimpa umat budaya seorang muslim adalah beriman kepada takdir. Bahwa semua itu dengan catatan yang telah Allah letakkan. Agar kita tidak putus asa, tidak pesimis, atau mudah menyalahkan diri dan kawan akibat kegagalan yang menimpa kita atau tidak berhasil meraih sesuatu yang kita targetkan. Wala tafrahu bima atakum lanjutan dari ayat ini. Agar kalian tidak berbangga diri disebabkan keberhasilan yang kalian raih. Kemenangan yang lain kalian raih. Program yang kalian canangkan ternyata berhasil. Jangan berbangga. Kalau tadi jangan pesimis, kalau gagal. Sekarang jangan berbangga. Jangan sombong, jangan menyatakan ini akibat kerja tim kita yang bagus. Ya. Karena ini dan itu jangan. Jawaban seorang muslim, bagaimana Pak berhasil? Semua itu dengan takdir Allah. Kami nggak berbuat apa-apa. Kami hanya sekadar ini, ini, ini. Tapi ini semuanya karena memang Allah telah menghendakinya. Demikian akhlak seorang muslim. Tawadu, rendah hati, tidak berbangga diri. Dan mengembalikannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan ciri munafikin. Munafikin itu kalau gagal berlebihan dalam pesimisnya dan sikap menyalahkan diri, ya, bahkan bisa bunuh diri, ya, menyalahkan orang lain, kemudian menggolimi orang lain atau mengkambing hitamkan orang lain, itu ciri munafikin, bukan ciri mukminin. Sebaliknya kalau mereka berhasil, masya Allah bangga, Ya, karena ini uh, kerja dan sistem yang kami ciptakan ini, yang kami buat memang sistem yang solid ini dan itu, ini dan itu. Tidak demikian. Kaum muslimin dari ayat ini setidaknya ada tiga pelajaran penting dan sikap seorang muslim ketika menyikapi sebuah peristiwa atau musibah yang menghampirinya. Yang pertama, beriman bahwa semua itu telah dicatat oleh Allah dalam takdirnya. Tidak ada yang luput dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ketika mengalami kegagalan, tidak pesimis, tidak putus asa, tidak menyalahkan pihak lain. Tetapi mengevaluasi. Kenapa terjadi begini? Apa yang perlu dibenahi? Dan yang ketiga, tidak sombong, tidak ujuk, tidak berbangga ketika mendapatkan keberhasilan. Kemudian sikap seorang muslim ketika mendapat musibah yang membuat kita sedih, musibah dan kegagalan. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin di samping bahwa itu sudah ditentukan dan ditakdirkan, yang kedua bahwa ini tidak lepas dari hikmah. Bahwa Allah menentukan ini tidak lepas dari hikmah. Pasti ada hikmahnya. Boleh saja hikmah itu muncul di saat musibah, kita jadi sadar, oh iya hikmahnya ini. Musibah ini terjadi, tapi ada hikmahnya. Bisa saja. Namun, bisa saja hikmah itu baru diketahui kemudian nanti. Sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun. Atau diketahui oleh anak cucu kita. Oh musibah yang dulu menimpa kampung kita ternyata ada hikmahnya. Muncul hikmahnya ini, itu, ini, itu. Atau bisa saja hikmah itu baru diketahui nanti di akhirat. Atau bisa saja tidak Allah kabarkan. Allah simpan dalam ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita beriman. Semua itu. Nah, kalau kita beriman terhadap musibah yang menimpa kita dengan definisi yang seperti tadi kurang lebihnya kita sebutkan atau rincian yang kita sebutkan tadi, maka Allah menyatakan wama asabakum min musibah. Nah. Nah. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan. Nah. Wama asaba min musibatin La, bukan itu. Wa may yu'min billahi yahdi qalba wallahu bikulli syai'in alim. Wa ma asabakum min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalba wallahu bikulli syai'in alim. Nah, wa ma asabakum min musibatin illa biiznillah. tidaklah menimpa kepada kalian sebuah musibah kecuali semua itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya dan ketentuannya. Kemudian Allah lanjutkan. Ini yang ingin saya sebutkan. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah di saat musibah itu datang menimpanya, yahdi qalbah. Bukan yahdi qalbah, tapi yahdi qalbah. Pasti Allah memberikan hidayah kepada kalbu dia. Allah bimbing kalbunya. Allah beri tambahan iman, tambahan ilmu. Dengan sebab apa? Keimanan dia kepada takdir Allah. Yang musibah itu terjadi karena takdirnya hatinya terjamin mendapatkan iman. Hatinya terjamin untuk mendapatkan hidayah. Hati-hati. Ketika ada musibah, cepat-cepat kita beriman kepada Allah. Yang pertama ada di kolbu kita, semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau kita letakkan ini di kolbu kita, langsung kita mendapatkan jaminan yahdi qalba. Pasti Allah memberi hidayah kepada kolbunya. Subhanallah. Perhatikan ya ikhwan, baik-baik masalah ini. Wallahu kulli syai'in alim dan sungguhnya Allah itu Maha tahu atas segala sesuatu. Tahu terhadap musibah itu sebelum terjadinya dan ketika terjadi dan kalau terjadi prosesnya bagaimana, siapa saja yang ditimpa, kuantitas dan kualitasnya bagaimana Allah mengetahui semuanya dan siapa pula di antara hamba Allah yang beriman di saat musibah itu terjadi dan siapa di antara hamba Allah yang tidak beriman. Dan di antara yang beriman tadi sejauh mana kualitas iman si fulan ketika datang musibah dan sejauh mana kualitas iman si Ilan ketika musibah datang menimpanya itu tadi. Musibahnya satu, yang mengalaminya seribu orang. Dari seribu orang ini berbeda-beda. Allah mengetahui detail masail, detail permasalahan, detail apa yang terjadi di dalam kolbu hamba-hambanya. Maka siapkan diri kita menjadi yang terbaik dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya yang lainnya. Sekaligus ada bimbingan yang kedua di dalam menyikapi musibah. Allah menyatakan alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Siapa as-sabirin itu? Yang Allah katakan basyiris sabirin dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang bersabar. Siapa mereka? alladzina idza asabathum musibah yaitu orang-orang yang apabila ditimpa oleh musibah ucapan yang muncul dari mereka lisan mereka mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un itu yang muncul musibah apa saja kematian ataupun yang lainnya kalau di negeri kita kan ini ucapan menjadi adat kalau kematian ya Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Diumumkan tiga kali inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, memang kematian salah satu musibah. Kalau kita mendengar kematian, kita juga mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un pada diri kita, keluarga kita juga diajarkan demikian. Namun Bu, tentunya bukan cara dengan cara diumumkan melalui pengumuman-pengumuman Ya, kalau di Hadramut itu pakai mobil diumumkan keliling. Ya. Yang seperti ini tidak dituntunkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, namun kembali kepada kalimat atau ucapan dan zikir inna lillah wa inna ilaihi raji'un yang artinya sesungguhnya kita semua adalah milik Allah jasad kita, fisik kita, hati kita, semuanya milik Allah, bukan milik kita. Wa inna ilaihi raji'un dan kita hanya kepadanya lah akan kembali. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Asal katanya wa inna raji'una ilaihi. Mengandung makna tauhid di sini. Inna lillah, sesungguhnya kita hanya milik Allah satu-satunya. Wa inna ilaihi raji'un. Kenapa tidak dikatakan wa inna raji'una ilaihi? Sering kita mempelajari dalam susunan bahasa semestinya demikian. Tetapi ketika ada sesuatu dimajukan atau dimundurkan dalam susunan dan tatanan bahasa mengandung makna kata para ulama yaitu makna al-hasr dan makna tauhid bahwasanya maknanya adalah dan hanya kepadanya lah kita akan dikembalikan bukan maknanya dan kita akan kembali kepadanya kurang tepat kalau yang seperti ini ya wa inna ilaihi raji'un diartikan dan kita kepada Allah akan kembali lebih tepatnya dan hanya kepadanya lah kita akan kembali ini yang pertama keluar dari lisannya. Tidak kemudian mengatakan siapa ini biangnya. Siapa ini yang berbuat? Kenapa begini? Tenang. Tenang dulu. Ada musibah. Qul ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'u. Sehingga hati ini menjadi dingin, sejuk. Tidak panas mendidih. Ini akhlak seorang mukmin ketika menghadapi musibah. Tidak e, keluar kata umpatan, mengumpat, mencela, mencemooh. Ini gara-gara kamu. Coba kamu tidak melakukan ini, tidak terjadi ini. Ini gara-gara kamu tidak mau mendengarkan. Tenang, tenang. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah atau sebelumnya di dalam sunnah juga dibimbingkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha kalau seorang ditimpa oleh musibah hendaknya mengucapkan Allahumma jurni fi musibati wa li khairan minha ya Allah berikanlah ganjaran pahala bagiku di balik musibah yang menimpaku ini dan berikanlah ganti yang lebih baik dari musibah yang lebih baik Boleh digabung dua-duanya sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Nah, Rasulullah menyatakan, "Ajabun lil mu'min idza asabathu musibah yaqulu inna lillah wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha digabungkan antara zikir dan doa yang disebutkan dalam Al-Quran dengan yang disebutkan oleh Nabi dan beliau sendiri langsung menggabungkannya dalam satu hadis sehingga kita pun mengucapkan dengan doa ini. Kalau ada musibah menimpa bayi kita, jatuh, Jangan kemudian ribut. Emosi. Langsung ucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sampai di sini boleh. Dilanjutkan misalkan Allah majurni fi musibati. Ya Allah berikan pahala kepadaku di balik musibah ini. lufli khairan minha dan gantikan untukku yang jauh lebih baik dari musibah ini. Apa yang akan diraih oleh seorang muslim ketika dia mengucapkan doa ini. Dalam menghadapi dan menyikapi musibah, Allah lanjutkan, Ula'ika alaihim salawatum min rabbihim. Dan mereka-mereka itu, orang-orang yang apabila datang musibah menimpanya, tidak keluar ucapan dari mereka kecuali inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Maka mereka itu akan mendapatkan salawat dan mendapatkan rahmah. Salawat dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba tersebut. Apa makna salawat Allah untuk seorang hamba? Dijelaskan oleh Abu Aliyah Ar-Riyahi, seorang ulama tabi'in. Beliau menyatakan, Salatullah ala abdihi, fana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Yaitu pujian Allah, sanjungan Allah terhadap hamba tersebut di hadapan para malaikat. Itu makna bahwa Allah bersolawat kepada seorang hamba. Allah memujinya. Allah menyanjungnya di hadapan makhluk-makhluknya yang suci, yaitu para malaikat al-muqarrabin. Allah alaihi fil mala'il a'la. Pujian Allah terhadap hamba ini. Betapa senangnya ketika seorang hamba mendapatkan ini. Jiwa atau sifat asli, karakter asli manusia itu senang untuk dipuji walaupun di hadapan orang lain. Senang dia dipuji di kantornya. Wah, kalau Pak Bulan kerjanya rapi, baik dia peduli terhadap teman-temannya dan dermawan dia. Dipuji di hadapan keluarganya, keluarga besar. Wah, kalau anak kita yang ini memang sejak kecilnya dia soleh, sejak kecilnya dia memang rajin belajarnya tekun, dan dia adalah kader dari keluarga kita. Dipuji, senang dia. Apalagi dipuji di hadapan halayak ramai, masyarakat luas. Ya. Itu sifat asli manusia. Kecuali seorang yang beriman dengan sebenar-benar iman, dia tidak suka, tidak senang untuk dipuji dan merasa sempit dada dipuji. Namun demikian, sifat asli itu dipuji oleh manusia di hadapan manusia yang memuji manusia yang tidak tahu perkara gaib dan tidak bisa mengetahui perkara dengan hakikat yang sebenarnya. Dia hanya menghukumi secara zahir saja, tidak tahu apa yang di Fulan Masya Allah rajin dia di masjid. Sujud, ruku, lima waktu nggak pernah telat. Bagus kan? Rajin dia. Secara zahir yang nampak mata, kasat mata. Namun, apa dia tahu hakikat yang tersembunyi di dalam kolbu, di dalam hati? Ikhlaskah dia? Ataukah dia ingin dipuji manusia keluar dari rumah menuju masjid? Yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lah sekarang yang memuji adalah Allah. Yang menyanjungnya adalah Allah, alimul ghaibi wasyahada, yang maha mengetahui segala perkara yang tersembunyi maupun yang nampak. Allah Subhanahu wa taala menyanjung dia di hadapan para malaikat disebabkan perbuatan dia tadi. Dan halayak yang Allah Subhanahu wa taala memuji hamba tadi tidak sama dengan manusia yang punya banyak kepentingan, punya banyak hawa nafsu, banyak kemaksiatan dan kepentingan-kepentingan. Tak lain Allah memuji hamba tadi di hadapan para malaikat. Itu hambaku si fulan. Dia memujiku, dia bersyukur, dia beriman kepadaku di saat musibah menimpanya atau semakna dengan pujian-pujian ini yang hanya Allah yang mengetahuinya. Ini yang pertama. Kemudian solawat para malaikat yang Allah perintahkan untuk bersolawat kepada hamba-hambanya yang salihin. salawat para malaikat itu adalah dijelaskan oleh para ulama qauluhum Allahumma gfir lahu Allahumma rham yaitu doanya para malaikat untuk hamba ini dengan ya Allah ampuni dosa hamba ini dan rahmati dia. Masya Allah kita aja manusia, kalau ada orang soleh, ustadz atau guru atau kiai, senang kita mendapatkan doanya ustadz atau kiai. Iya kan? Pak Ustadz tolong doain. Pak Yai, tolong doain anak saya. Bahkan sampai terpaksa melakukan amalan-amalan yang tentunya tidak dicontohkan dalam Islam. Pergi ke satu daerah, berbeda provinsi, hanya untuk meminta doa dari ustadz tersebut. Ini tentunya tidak dicontohkan dalam Islam. Tidak dicontohkan oleh Nabi. Tidak dicontohkan oleh Khulafa Rasidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali. <coughs> Kita senang mendapatkan doa dari orang soleh. Lalu bagaimana doa ini datangnya dari malaikat yang tidak pernah melanggar perintah Allah. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Jaminan dapat salawat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat ini juga Allah jamin mereka sebagai orang-orang yang muhtadun, orang-orang yang berjalan di atas hidayah, dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengucap beriman kepada takdir Allah dan mengucapkan doa atau zikir inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sebagai tanda sabar dia dan keimanannya kepada takdir Allah sebagai sebab seorang meraih tiga hal. Salawat dari Allah Subhanahu wa taala, kedua rahmat Allah, yang ketiga hidayah, jaminan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Sikap seorang muslim ketika musibah melandanya adalah mengevaluasi diri, mengoreksi diri. Tidak cukup dengan dia bersedih dalam batas-batas kesedihan yang diizinkan dalam syariat Islam. Tapi juga evaluasi diri. Jangan-jangan musibah ini datangnya karena dosa kita. Kemaksiatan yang kita lakukan. Itu sikap seorang muslim. Tidak keburu dia mengatakan, ya musibah ini menimpa karena Allah ingin menguji keimanan kita. Orang soleh itu mesti diuji. Seorang yang berpegang teguh dengan syarat itu diuji oleh Allah. Bersabarlah. Di satu sisi benar. Tapi seorang muslim sebelum itu, sebelum melangkah ke sana, dia mengevaluasi. Jangan-jangan ini dosa saya. Oh iya memang bencana alam itu terjadi karena memang di situ itu banyak perjudian, banyak ini, banyak itu, banyak. Itu. Dia nggak mengevaluasi diri. Ternyata dia punya andil dosa. Cuma dia nggak sadar. Misalkan apa? Dia seorang yang tidak berbakti kepada ayah atau ibunya. Dia rajin ke masjid. Rajin berdakwah. Rajin bersodakoh. Rajin berzikir, baca Quran. Tapi dia tidak memberikan hak ayah atau ibu sebagaimana semestinya. Tidak jarang dia membentak ayah atau menolak kemauan ayah yang tidak bertentangan tentunya dengan syariat Islam. Ayahnya meminta kepada anaknya, wahai anakku, ayah ingin ke dokter nanti sore. Waduh ayah, aku ada janji dengan teman kantor. Padahal kalau dia mau berupaya dengan baik dan berkata-kata baik. Nah, benar, iya, insya Allah ayahku. Nanti saya datang, Cuma mungkin kalau seandainya badal maghrib bagaimana ya? Dengan cara yang baik. Jangan kemudian nggak bisa ya, just sore itu saya ada. Ini kata-kata yang nggak sopan. Dia nggak bisa berbakti kepada orang tuanya. Atau apalagi sampai menghardik ayah atau ibu. Ketika ada sesuatu, sesuatu perkara dunia, bukan perkara akhirat, bukan hukum syariat. Sesuatu perkara yang mubah. Dia mengatakan, ah ibu ini tidak mau mengerti saya. Masya Allah. Kalau ucapan itu tidak boleh kepada gurunya, kalau ucapan itu tidak boleh diucapkan kepada orang secara umum kepada yang lebih tua, bagaimana dengan seorang ibu? Kita nggak sadar, ternyata itu dosa besar, dosa besar. kita evaluasi. Jangan-jangan musibah yang melanda negeri ini kita juga punya andil dosa. Cuma kita keburu-buru mencari siapa yang berdosa. Nah. Demikian Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam banyak ayatnya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Telah muncul berbagai kerusakan, malapetaka, bencana alam di muka bumi, di daratan maupun di lautan. Tak lain disebabkan oleh dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Seringnya kan kita, wah itu karena hutannya ditebang. Ya, benar. Salah satu sebab. Sehingga terjadi banjir. Betul, salah satu sebab. Tapi bukan itu sebab utama. Ya. Sudah nebang hutan, nggak sholat lagi. Mana yang lebih besar dosanya? Ya nggak sholat. Menebang hutan itu dosa. Melanggar pemerintah. Tidak taat pemerintah. Merugikan orang lain. Juga atau lebih besar dari itu dosanya adalah meninggalkan sholat lima waktu rukun kedua dari lima rukun Islam. Yang itu menebang hutan. Tetapi juga yang ada di kaki gunung yang longsor itu tadi atau yang terkena banjir itu banyak perdukunan. Yang ini nggak punya anak datang berdukun minta jimat. Yang itu membuka usaha toko supaya laris datang juga ke dukun minta jimat supaya laris. Ya, yang ini ribut dengan saudara kandungnya masalah waris. Ya. Tidak akur, tidak bersilaturahmi dengan kakaknya sekandung karena masalah waris, warisan. Akhirnya datang ke tukang sihir menyantet kakaknya. Masya Allah. Ini semua dosa-dosa jauh-jauh lebih besar dan berpotensi mengundang marah Allah dan musibah bencana alam dibandingkan yang menebang pohon. Yang menebang pohon ya dinasehati, dicegah, kalau perlu oleh pemerintah ditangkap. Tetapi yang ini, yang gak sholat, yang datang ke dukun, yang menyihir saudaranya, ini yang mesti harus segera bertaubat. وَمَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ aydikum. Wa Tidaklah menimpa sebuah musibah kecuali disebabkan oleh dosa-dosa kalian. وَيَعْفُ ya'fu an Namun bersama itu Allah masih memberi maaf dari kebanyakan dosa-dosa yang mereka lakukan. Demi Allah, kalau seandainya Allah mau memperhitungkan setiap dosa yang dilakukan oleh anak manusia ini, semuanya diperhitungkan. Nggak usah yang di luar, kita aja yang ada di sini. Kalau Allah mau perhitungkan setiap dosa yang kita lakukan, baik secara zahir yang nampak maupun yang tidak nampak, hancurlah kita. Tapi Allah memaafkan kebanyakan dosa kita. Allah ampuni, Allah maafkan. Tidak Allah beri azab, tidak Allah beri musibah. Lalu bagaimana dengan dosa-dosa yang lainnya? Sekarang ini ada yang mempersiapkan korupsi. Sekarang ini sedang siap-siap ya, merubah faktur, merubah nota ya. Sekarang ini sedang konteks ya. Oh, nanti eh, tolong itu sertifikatnya di anu segera di eh, inikan dan diitukan. Di sekarang juga ada yang berbuat berbagai kemaksiatan di muka bumi ini. Sekarang ini banyak sekali. Itu kemaksiatan yang tadi seringnya saya permisalkan yang sifatnya syahwat. Lalu bagaimana dengan kemaksiatan yang sifatnya syubhat? Beberapa hari yang lalu misalkan muncul sekelompok orang yang menyuarakan sekarang ini dengan istilah Islam Nusantara. Ya. Padahal yang kita kenal itu apa? Islam rahmatan lil lalamin. Ini muncul istilah baru Islam Nusantara. Nusantara Indonesia, nanti Malaysia juga Islam Nusantara, Nusantara Malaysia. Nanti Somalia punya Islam Nusantara, Nusantara Somalia. Iya kan? Macam-macam. Nah, salah satu pegiatnya mengatakan, sebenarnya Al-Quran kalau dibandingkan dengan Injil, ya, pada Al-Quran itu ada kelemahan-kelemahan. Kira-kira gimana, Bu? Pantaskah yang mengatakan ini seorang Muslim? Dan bahwasanya Injil itu ada memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan Al-Quran. Dengan itu saya menasihatkan atau menyarankan umat Islam untuk banyak membaca Injil. Ya. Ini maaf-maaf saja. Bernamakan nama Islam. Sebagai salah satu pegiat yang namanya Islam Nusantara. Yang katanya ingin menciptakan Islam rahmatan lil alamin. Masya Allah. Luar biasa. Al-Quran yang kita muliakan, kita banggakan, kita hormati. Dikatakan memiliki kekurangan-kekurangan, kelemahan, dan bahwasanya Injil memiliki kelebihan. Allah Akbar. Betapa besar marah Allah. Ini ucapan melebihi marah Allah terhadap orang yang korupsi sekaligus. Korupsi dosa besar, khianat. Tadi ini dosa, Ucapan ini lebih besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan mengandung kekufuran. Ya subhanallah. Allah akbar. Baru kemarin pula tidak lama muncul juga dari para pegiat-pegiat Islam Nusantara yang mengatakan dengan tegas bahwa Nabi Ibrahim adalah nabi kriminal. Dicetak dalam sebuah buku, diadakan bedah buku, dibela oleh beberapa tokoh-tokoh agama. Kalau yang membela itu LSM, katakan ya memang LSM, tapi kalau tokoh agama dalam sebuah lembaga agama, ini musibah besar menimpa negeri kita. Nabi Ibrahim yang mulia yang Allah katakan, syakiran di an'umih adalah seorang yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Nabi yang Allah katakan, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan. Sesungguhnya Ibrahim seorang diri itu adalah seorang ummah, panutan bagi umat ini. Qanitan lillah yang selalu tunduk patuh melakukan ketaatan tidak pernah berhenti kepada Allah Subhanahu wa taala siang malam. Ibrahim yang nabi kita diperintahkan oleh Allah, "Wa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa" dan aku wahyukan kepadamu wahai Muhammad untuk mengikuti jejak agama Ibrahim sementara ini tokoh ini mengatakan nabi kriminal. Kenapa nabi kriminal? Saya yakin seorang muslim akan bergetar hatinya, marah, emosi, tersinggung Walaupun saya memberi nasihat dan menyarankan, jangan emosi dan ketersinggungan kita. Kita lampiaskan dalam tindak-tindakan anarkis. Jangan kita lampiaskan dalam demo-demo. ya Dan pengerusakan-pengerusakan, jangan. Tadi kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, lindungi umat Islam di negeri ini, ya Allah. Jangan kau azab kami akibat perbuatan orang-orang jahat itu. Lindungi negeri kami, ya Allah. Berdoa kepada Allah. Yang kedua kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Menjelaskan kepada umat batilnya ucapan ini. Agar nanti di akhirat kalau kita ditanya oleh Allah. Telah diucapkan di kampungmu, di negerimu ucapan seperti ini. Apa sikapmu? Kita bisa menjawab ya Allah. Kami berlepas diri dan kami telah menjelaskan kepada umat bahwa itu adalah ucapan yang batil. Kenapa Nabi Ibrahim dituduh dengan tuduhan keji? Kalau ayah kita saja, ayah kita manusia biasa, walaupun kita muliakan beliau dan kita hormati ayah kita itu, tapi dia manusia biasa. Tingkat kesolehannya tidak diboleh, tidak boleh dibandingkan dengan para ulama dan imam-imam kita, apalagi dengan para nabi Allah. Tapi bersama itu, kalau ada orang mengatakan ayah kita, ayahmu itu adalah ayah kriminal, tersinggung nggak kita? Tersinggung, kita akan marah. Bahkan kita akan memeja hijaukannya. Pencemaran nama baik. Ya. Kita akan, kalau nggak punya biaya untuk menyewa pengacara, kita akan jual mobil kita. Demi kehormatan ayah kita, seorang manusia biasa yang kita hormati. Lalu bagaimana dengan Nabi Allah, Rasul Allah, salah satu ulul azmi yang lima yang Allah sebutkan, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang pertama membangun rumah Allah di muka bumi di Makkah Mukarramah dinyatakan sebagai nabi kriminal karena dia seorang yang punya niat melakukan tindak kriminal pembunuhan kepada anaknya sendiri. Masya Allah. Yang kemudian dia mengemas mimpinya seolah-olah itu sebagai sesuatu yang bersifat ilahiyah bahwa itu adalah wahyu. Masya Allah. Jadi di Al-Quran ada sesuatu hasil rekayasa Nabi Ibrahim. Di Al-Quran ada sesuatu yang mengandung rekomendasi untuk tindak kriminal pembunuhan terhadap anaknya sendiri. Luar biasa wahai saudaraku. Betapa hancurnya kita, terancam kita ini. Kita ini terancam. Kita hanya sibuk. Perekonomian kita sekarang anjlok. Nilai rupiah sekarang anjlok. Karena begini, karena begitu, karena begini, karena begitu. Sibuk dengan itu. Kita tidak menyadari bahwa negeri kita sedang terancam. Yang mengancam bukan kekuatan manusia. Yang mengancam bukan Amerika, Soviet, China, ya, dan yang lainnya yang mengancam ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang punya bumi yang kita sedang duduk di atasnya sekarang ini. Yang punya langit yang sekarang kita berteduh dan bernaung di bawahnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini musibah menimpa umat tidak lain disebabkan oleh dosa-dosa manusia ini. Dosa-dosa kita. Maka seorang muslim dalam menyikapi musibah adalah dengan cara mengevaluasi. Ayo kita bertafakur, merenung diri. Pulang ke rumah kita lihat, kita tengok dosa apa yang kita lakukan. Istri kita, ayo duduk wahai istriku. Apa yang kamu lakukan? Sudah kamu mengikhlaskan niat ketika beribadah kepada Allah? Sudah ikhlas? Atau kamu meniatkan sesuatu selain Allah? Kamu ingin dipuji oleh suamimu? Kamu ingin dipuji oleh anak-anakmu sebagai ibu yang taat beribadah? Dikoreksi. Anak istri. Akidahnya bagaimana dia? Bagaimana akidah dia? Dikoreksi ulang ibadah-ibadah anak istri kita, kita tengok apakah sudah mencocoki bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau bimbingan Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali radhiyallahu anhum ataukah tidak kalau sudah mencocoki bersyukurlah kepada Allah kalau belum ayo Allah memanggil kita untuk bertaubat demikian akhlak seorang muslim dalam menghadapi musibah tidak keburu dia menyatakan atau menyalahkan orang lain. Tidak. Ya memang musibah itu kadang datang. Allah timpakan kepada seseorang. Sebagai bentuk ujian. Sebagai bentuk tempaan. Atas kebenaran imannya. Rasulullah mengatakan yubtalar rajulu bihasabi dinih. Wa in kana fi dinihi salabah yubtala akthar al-anbiya فالصالحون ثم الأمثل فالأمثل atau kama qala sallallahu alaihi wasallam seseorang itu kata Nabi diuji diberi musibah sesuai dengan tingkat keimanannya kalau didapati ditemukan pada tingkat keimanannya kekokohan, kokoh imannya, Allah kasih ujian. maka orang yang paling besar ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang-orang soleh dan kemudian yang mendekati itu tingkat keimanannya. Kita lihat sejarah para nabi. Kalau kita diuji, seperti diujinya para nabi, kita nggak sabar. Mungkin kita sudah keluar dan kita tinggalkan Islam. Karena nggak sabar menghadapi tantangan. Apa yang diterima oleh para sahabat dan orang-orang soleh. Tantangan dan musibah yang menimpa mereka siksaan-siksaan yang mereka dapati. Mungkin kalau kita, na'udzubillah atau saya katakan kalau saya pribadi, semoga Allah lindungi diri saya. Kalau diuji dengan seperseribu ujian itu, mungkin saya sudah menjadi munafik. Mungkin saya sudah menjadi non-muslim. Menjual agama. Karena tidak tahan menghadapi musibah. Menjual iman dan Islam. Maka dari itu, kita berdoa, Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhfa'na. Ya Allah, jangan kau timpakan musibah kepada kami. Akibat dosa-dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina ya Allah jangan kau timpakan kepada kami beban yang berat sebagaimana kau timpakan kepada umat-umat sebelum kami ya Allah jangan ya Allah Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan kau timpakan kepada kami sesuatu yang kami tidak mampu untuk memikulnya. Doa kepada Allah. Wa'fu anna. Dan maafkanlah kami ya Allah. Waghfir lana, ampuni dosa-dosa kami. Rahmati kami ya Allah. Demikian seorang muslim dalam menghadapi musibah ini, dalam menghadapi bencana. Kemudian, setelah kita tahu bahwa ternyata musibah demi musibah, mungkin di benak kita kalau musibah sekali yang muncul sakit, kematian, kemiskinan, kemudian bencana alam, banjir, gunung meletus, tsunami, gempa, bumi dan yang lainnya. Ya. Itu yang langsung muncul di benak kita ketika disebut kalimat musibah. Tadi sudah disebutkan pada awal majelis, bisa saja musibah itu dicabutnya rasa aman dari rumah tangga kita, rasa aman dari kampung dan negeri kita. Hilang rasa aman. Dan ketika yang seperti ini muncul, betapa besarnya musibah itu dibandingkan musibah bencana alam. ketika rasa aman sudah hilang. Sekali lagi, umat Islam adalah umat yang selalu mengevaluasi diri dan pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. atas limpahan nikmatnya. Dia pandai untuk terus mengingat dan menghitung nikmat-nikmat Allah. Sekaligus seorang yang selalu mengevaluasi apa sih kesalahan kita. Apa kesalahan kita dievaluasi dari waktu ke waktu. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan semua yang hadir. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh kesalahan kita dan Allah uh, jauhkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negeri kita ini, nah yang kita cintai ini dari berbagai musibah. Yang sekarang ini, kalau kita mau banyak merenung, negeri kita sedang berada di ujung tanduk. Sedang berada di ujung tanduk dari hampir semua sisinya. Nah, yang sangat memprihatinkan ternyata upaya-upaya mencari solusi sampai saat ini mayoritasnya adalah upaya yang tidak terbimbing dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Masih sifatnya upaya-upaya materi. Nah, jarang sekali yang kemudian merujuk kepada bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Ini yang sangat memprihatinkan. Bahkan tidak sampai di sana. Upaya mencari solusi itu seringnya kembalinya kepada metode dan sistem non-Islam. Ini yang memprihatinkan sudah kita salah. Yang kedua, salah itu semakin besar karena itu bukan syariat Allah. Bukan syariat Allah. Mencari solusi dengan cara merujuk kepada aturan-aturan Yahudi dihidupkan sekarang yang apa, yang namanya hak asasi manusia, perlindungan HAM, perlindungan HAM, perlindungan HAM. Di balik ini ya, muncullah berbagai kerusakan. Seolah-olah Islam tidak mengenal HAM. Seolah-olah Al-Quran tidak mengajarkan HAM. Al-Quran telah mengajarkan kepada kita secara detail tentang apa yang namanya hak asasi manusia. Sampai jangankan hak sesama muslim, Hak orang-orang kafir sekalipun diatur dalam Islam. Dengan indahnya. Dengan manisnya. Barakallahu fikum. Mencari jalan keluar dan solusi dari agama demokrasi. Saya katakan dari agama demokrasi, bukan agama Islam. Karena demokrasi itu sebenarnya agama, ideologi yang muncul dari filsafat Yunani yang dikembangkan oleh kaum Yahudi dan digunakan untuk mengontrol dunia. Tidak kembali kepada syariat Allah. Kita saling bermusuhan. Coba kita perhatikan kondisi ini. Saling menjatuhkan. Hmm. Karena berbeda Eh, organisasi atau yang lainnya ini mengeluarkan kebijakan dijatuhkan. Mestinya didukung. Dikuatkan. Jika ada yang salah atau kurang, ayo kita luruskan secara kondusif. Nah, tapi tidak demikian adanya. Tidak ada solusi yang syar'i. Berbicara tentang masalah ini membutuhkan waktu yang cukup luas. Namun, sekali lagi, kita sebagai umat Islam Nah, banyak-banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta ampunan untuk kita dan seluruh umat Islam. Meminta bimbingan untuk pemerintah kita. Jangan lupa. Seorang muslim sejati dia akan ingat di waktu-waktu yang mustajab untuk mendoakan kebaikan bagi pemerintahnya dia pemerintah kita banyak berbuat kezaliman ini, ini. Ya, kita menyadari. Tapi solusinya bukan dengan cara mengkritisi di depan umum, bukan cara mencela pemerintah melalui podium-podium, mimbar-mimbar, bukan pula dengan cara demo-demo, pamflet-pamflet, menyebarkan isu ini dan isu itu melalui buletin dan majalah. Jangan. Itu nggak mengobatin masalah. Itu akan membuat suasana semakin panas. Kita memang tidak mampu menyalurkan suara kita kepada mereka. Tapi kita punya Allah. Asani yang maha mendengar. Ketika ada seorang wanita di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menemui Nabi mengeluhkan tentang suaminya, tentang perbuatan suaminya di rumahnya yang tidak diketahui oleh orang. Dia datang kepada Nabi. Allah mengabadikan peristiwa ini dalam surat yang diberi nama dengan surat Al-Mujadilah. Qad Allahu qawla allati yujadiluka fi tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Sungguh kata Allah, Allah telah mendengar keluhan wanita yang mengeluhkan tentang suaminya kepadamu, wahai Muhammad. Subhanallah. Wanita ini datang dari rumahnya menemui Nabi dan menceritakan keluhannya kepada Nabi tentang suaminya. Allah mengatakan, Allah telah mendengar perbincangan kalian berdua. Nah, kita punya Allah yang maha mendengar. Berdoa, ya Allah, bimbing pemerintah kami, ya Allah Berikan hidayah kepada mereka. Jadikan di kolbu mereka, di hati mereka rasa cinta kepada syariatmu ya Allah. Jadikan di hati pemimpin-pemimpin kami rasa hormat kepada Al-Quran, rasa hormat kepada Nabimu ya Allah. Dan jauhkan negeri kami dan pemerintah kami dari makar musuh-musuh Islam. Lindungi ya Allah, kami lemah ya Allah, pemerintah kami lemah ya Allah. Kami banyak dosa. Tapi dengan rahmatmu, dan ampunanmu. Kami memohon doa kepada Allah antara azan dan iqamah. Waktu yang didengar oleh Allah dan dikabulkan doa seorang hamba. Di saat hujan turun, di saat bepergian, di tengah malam, sepertiga malam yang terakhir, berdoa kepada Allah. Mintakan kebaikan dan hidayah untuk pemerintah kita. Demikian para ulama kita membimbingkan. Sejak dahulu kala, Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabah, la da'autu biha lis-sultan." Kalau seandainya aku punya satu doa, satu saja enggak dua. Satu saja doa yang akan dijawab oleh Allah dan dikabulkan, enggak ada kesempatan lain ini. Sementara dia punya doa kepentingan banyak kan, punya hajat banyak keinginan kebaikan untuk dirinya, untuk keluarganya, kesehatan untuk dirinya, untuk keluarganya, dan yang lainnya berbagai kepentingan hajat seorang hamba. Apa kata beliau? Maka aku akan gunakan kesempatan doa yang mustajabah itu satu-satunya untuk memohonkan kebaikan bagi pemerintah kita. Masya Allah. Sudah kita terpikir yang seperti itu. Kita mesti minta, Ya Allah, tambahkan rezeki kami, berikan rezeki kami yang barokah ya Allah, lindungi istri dan anak-anak kami ya Allah, dan dan seterusnya dari hajat-hajat kita, kepentingan kita. Al-Imam Ahmad dan juga di masa yang tidak jauh dari itu Al-Imam Fubail bin Iyab mengucapkan hal yang sama bahwa kalau aku punya satu doa yang akan pasti Allah kabulkan, subhanallah, aku akan gunakan untuk berdoa kepada Allah memohonkan kebaikan bagi pemerintah. Nah, demikian akhlak seorang muslim. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang berperan aktif langsung ataupun tidak langsung terwujudnya acara atau kajian ilmiah ini. Semoga Allah jadikan peran serta aktifnya itu sebagai pemberat amal atau mizan timbangan amal kebaikannya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.